Mitra bisnis sebelum ini Kwi Anggi telah memaparkan mengapa tim yang dipimpinnya harus bekerja keras mempersiapkan dan membagikan materi perkuliahan yang berisi rangkuman dari berbagai textbook perkuliahan lengkap dengan studi kasus serta aplikasinya di dunia kerja kepada murid-muridnya di Kwi Anggi School of Business. Menurutnya, hanya dengan cara itu, perguruan tinggi yang dipimpinnya mampu memberikan kepastian kepada para peserta didiknya untuk mendapat pembelajaran yang baik lengkap, berkualitas, serta terhindar dari kesalahan penafsiran teori-teori dalam textbook berbahasa asing. Dan untuk melanjutkan bahasan atas strategi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah materi yang Bapak susun itu juga mendapat pengakuan atau akreditasi? Loh kan, kita kan punya badan akreditasi nasional milik negara. Nah itu kan sudah mengakreditasi IBI. Dulu akreditasinya A, A plus malah. Kemudian ada gejolak turun pangkat menjadi B nanti sebentar lagi reakreditasi beberapa bulan lagi kalau nggak salah. Kita sedang kerja keras ke arah A. Nah, mereka mengakreditasinya itu kan tergantung. Ini malah bisa menambah kan, karena kami memberikan bahan yang misalnya ada di jilid 2 nanti coba dibaca itu itu adalah uh, akuntansi untuk pabrik, industri kan lain dari dagang. Itu nggak diajarkan di mana-mana, seluruh Indonesia nggak ada yang mengajarkan itu. Lantas sejak kapan upaya itu Bapak realisasikan? baru saja September yang lalu. September eh, tahun tahun ya September yang lalu tahun tahun tahun kuliah. Nah, itu kan evolusi itu nyusulnya kan bertahun-tahun tapi bisa jadi buku seperti itu. Ya. Pastinya materi-materi itu memang hasil diskusi Bapak dan tim ya Pak Kwik? Hasil diskusi ya. Tapi bagian terbesar ya saya yang nulis kerangkanya. Lantas tim itu mengambil sumber serta literatur dari mana saja Pak Wik? Oh, literatur macam-macam. Buku-buku teks macam-macam. Jadi seolah-olah saya menulis buku teks sendiri dah itu. Semua buku teks kan tidak dari satu orang yang nulis. Ya memang dia yang nulis, tapi dia akan ambil dari kiri kanan. Nggak mungkin dia menciptakan. Nah, buat apa menciptakan? Kalau kita bicara akuntansi itu yang pertama tahun 1400 kok. Nah, apakah ada perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi role model bagi Bapak dan tim dalam menyusun materi itu? Tidak ada. Tidak ada perguruan tinggi, sebetulnya ini tidak ada perguruan tinggi yang seperti ini. Oleh karena perguruan tinggi yang di negara-negara yang normal, ya normal. Artinya buku teks ada, terus kemudian buku yang terbagus ya dinyatakan sebagai wajib. Tetapi banyak kan eh, perguruan tinggi yang ternama dan guru besarnya ternama itu kan mereka kan nulis buku. Nah buku itu di, kecuali dipakai oleh universitasnya dia praktis seluruh dunia. Demikian Kwi Kiangi. Benny Rahmadi, Pas FM.